ngaku pulau tentang standarisasi penulisan mushaf. Paling lambat insya Allah kamu kita tahu biasa. pulau tulung. hafid, kena Quran termasuk di bahwa dulu menjaga Quran itu namanya standarisasi penulisan. jadi ini rumah tenang, Allah gajah adat, gajah sunnah. Mendokumen semua perilaku hambanya juga dengan apa? Tulisan. Ini disebut kiroman ya ya'lamu nama atap, Meskipun Allah itu tidak akan lupa, tapi mendokumen amal-amal kita juga lewat apa? Begitu juga ada sumpah ya Allah dan surat nun nun wal kolami waman ya turun. Demi pena. Dan ini surat mikro ya, mengatur mikro warok bukal akro lazi alamat bil kolam yang mengajari nulis. Sebab itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, niku sahabat untuk mendokumen Quran. Dan pertama niku diabadikan di Sohiba, tengguli Sohiba. Setelah ditulis, penulisan dokumen disebut apa? Mushaf. Lah karena penulisan Mushaf Rasul Utsmani itu khas. Karena beda dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya. Itu butuh keahlian khusus menstandarkan penulisan mushaf. Misalnya begini contoh paling gampang ini. Dalam isim fa'il, kita kalau nulis fa'ilun itu setelah fa pakai apa? Alif. Nasirun, lamun pakai tapi di Quran penulisan Mustafa itu mari yang itu yang standar Rasul Usmani tidak pakai apa. Saya karena beberapa niat baik, kurang dan memiliki ini berjasa kitab Abi Amrin Abdari. Kitab ini sekarang seribu tahun yang lalu, kita tahun 400 Hijriah. Oh, seribu tahun yang apa? Lalu. Terus kulon modernkan dengan setiap halaman kanan tak kasih sampai sakati nopo kafir. Terus mangke kalau jelaskan beberapa contoh. Saya kalau suwun sing seneng gitu simpen, tapi disuka yang sing paham, tapi yang penting jenengan menjadi tahu bahwa standar menjaga Quran itu diantaranya kita menguasai detail-detail Allah tulisan. Karena ini penting sekali, sekali tulisan itu salah hafid-hafid yang salah semua karena mereka menghafalkan dari mushaf yang berbentuk apa? Tulisan. Terus kalau kalau sarankan mungkin kantor-kantor hafiz dari sinten mawon. Niku misalnya orang paham, niku ngertos pola nih. Itu tadi. Misalnya yang akan berulang lagi. Ini rumah nol. Nasoro yang suruh nasron bahwa nasirus. Kita tahu, ini kamus-kamus madatul kalimah atau kota katanya yang non totro, nomor non totro. Berarti apapun itu alif itu tidak ada. Ketika jadi nasirun pakai alif, alif itu tidak ada karena alif hanya huruf jadi jadi. Nah, dengan kepastian itu, ketika nasirun ditulis pakai alif ya boleh, tidak pakai alif juga boleh, karena kita tahu alif itu tidak ada. Khawatir saya karena lapas Malaysia Wimpin di Rotem Usman itu tidak ada alih Takut saya karena jenengan lebih familiar sorot aku Suatu saat Anda itu jaga dengan tulisan Quran ini, tim file kok tidak ada alih Makanya saya punya kepentingan menjelaskan ini biar sampai familiar dengan Rotem Usman. Begitu juga lapas sholat. Lapas sholat itu di semua kitab nulisnya sholat lam alif tak. Tapi kalau di Quran sholat lam paru tak. Padahal bacanya tetap sama-sama rokok setelah saya pelajari memang alasannya kadang Rasul Utsman itu mengacu huruf asal, mengacu huruf apa? Asal. Lafaz sholat itu aslinya wali, waliyul, waliyullah, atau nakis kalau dalam bahasa Islam apa? Nakis, nakis wali. Karena dia nakis wali berarti sholat jamaknya sholawat. Seperti zakat jamaknya zakawat, riba jamaknya ribawiyah. Sehingga penulisannya sholat pakai wawu, zakat juga pakai wawu, riba juga pakai untuk mengenang bahwa asalnya meskipun bacanya yang tetap romar riba wa Timus sholat wa jadi artinya Rasul Utsman itu kadang nggak ditulis sesuai bacaan, tapi ditulis sesuai huruf nomor. Tapi itu juga gak jaminan selalu wawu. Lapat sholat yang mudah itu ditulis pakai alif. Misalnya ayat inna sholat raka takadun. Kulung kot alima sholat karu wakat yang pakai yang mudok yang mudok itu ditulis pakai apa terus bukan kata kepentingan nopo-nopo kecuali biar mahabai jenengan di Quran itu tahu duduk perkaranya karena kadang-kadang teman-teman hafiz itu mira biasanya nyari pasti dihafal kan itu salah menjaga Quran itu harus dua-duanya hafal dan menguasai tulisan kalau sama tidak bisa menguasai tulisan ya tahu pentingnya tulis tulisan karena dalam sunnah Allah termasuk menjaga amalnya dan berada di Roman dari para malaikat yang kalau milik dengan supaya tambah seneng Quran. Bahwa kalau kita seneng itu yang menjaga lewat menghafal, tahu standar penulisannya. Mungkin kalau kita jaga secara politik juga tahu tahu bahwa itu disandarkan ya misalnya dalam enak tentang apa? al Ya kita kita karena ada jaga ya, secara kultur kita Terus nanti saya jelaskan insya Allah paling lama ya 30 menit muda di paling muda baca baca Soalnya yang sendiri, yang samping kanan itu tabel itu tulisan saya. Yang kiri itu kita asli seribu tahun yang lalu itu karangannya Abu Amr Tasir. Bukan tadi baca umpat di mana itu ruangan halaman satu, satu yang ada tabelnya, halaman satu yang halaman satu yang halaman tabel itu yang ada Bismillah. Bukan kemana Terus misalnya ngeten. Gitu, gitu. Ngeten misalnya ya. Misalnya ngeten ya. Bahasa Arab misalnya malika. Yang artinya miliki ya malika. Ya berarti huruf dasarnya hanya Ya misalnya Pak Allah ya berarti huruf datanya ya Pak Ain. Kemudian setelah dia berbentuk subjek isim fa'il, bacanya fa'il apa? Gitu, Berarti kita tahu alim ini tidak siapa-siapa. Tidak penting sama sekali karena untuk menjadi makmum pegawai atau kata kerja yang butuh fa'il. Nah, seperti itu andai kan ada orang nulis gini itu ya benar. Nah, yang nulis gini biasanya solusinya faktanya memang panjang. Paham ya? Sama seperti malikin, di otomus malik ditulis begini, tapi menjadi dihargai saja. Tapi ada ulama yang membolehkan begini, termasuk gurunya Imam Haromen, eh, kalau nulis begini. Tetap. Nah yang nulis begini namanya tidak otomus malik, tapi ya boleh. Tahu? Boleh, ini perlu bicara. Banyak ulama yang mengatakan boleh, tapi ya hanya boleh, tapi kalau otomus maliknya ya pentingnya Rasul tanpa alim adalah selain Imam Asim dan bisa ini memang bacanya pendek. Jadi yang baca panjang itu Asim dan ini yang baca pendek selain dua beliau itu berarti bacanya apa? Malik Yomiti. Berarti penulisan Malik pakai alim itu sudah penulisan yang mengikuti kira Asim dan bisa. Karena sekali mengikuti kira lainnya harus tambah. Ya sama-sama Tapi intinya sampai menjadi tahu bahwa alif di sing wae gak mengikat karena wajahnya tetap bentuk fa'ail lah. Karena lainnya dia ini penting di sekolah aturakan. Sementara jenengan namun suatu saat karena tidak ada orang yang alim rasul usmani, tambah siap mau Quran janggal Quran kok nyolanya kok ya, itu anak uno kok. Seorang juga ada kepentingan tadi. Begitu juga misalnya oleh WhatsApp ini mau ini di mana tempat di mana Alayat aku su'alan. Ini bisa apa PL amalnya apa kuat? Kuat Ya, wasal berarti wawu, dan Jawasol, in, tanda lam, wasal. Tapi kalau di rotok penuaan ini tulisnya ada di dulu tadi. Wawu, in, termasuk lam. Ya, wawu, in, lam. Bagi kita yang ikuti kiroan Imam Asim, bacanya tetap wasal. Sehingga kita ngalokasinya wawu, sin, terus di sini dikasih Hamzah, wasat. Tapi Hamzahnya ada usah nabro, karena ini Hamzah yang karena kita Imam asli bacanya apa? Wasat. Berhubung suratul kalimat, bentuknya kalimat hanya wawu, lam. Ada ulama yang baca, termasuk Ibnu Qadir, bacanya Wasat. Nama? Wasat. Dan wasat ini biasa, karena Sa'alayak al-su'alan tuh ada yang berbeda amar al, ada yang berbeda amar sal. Misalnya yang Yakob, ada salhum anhum bidalika dari sal bani ya? Sehingga kayak kayak gitu ya sama-sama secara riwayat yang memang begitu, secara berasa ada sal bani ya. Tapi kita biasa baca al. Sehingga kita bacanya misalnya wat al-rumah dan yang silat jika Kalau itu nanti wat al. Nah kenapa wasal rugi saya? Karena begini tulisannya ada ya, wau bin al. Nah cuma yang penting jangan sampai di Rasul Utsmani ditulis begini. Sekali Rasul Utsmani ditulis begini berarti tidak ada istimewa pada kiroah bahasa. Paham yang Ya bukan ya, ada istimewa karena kakek kakak ahli di sini kan mau dapat wah. Padahal bacanya apa? Wah. Nah, ini pentingnya Rasul Utsmani. Jadi beda sekali ketika Rasul Utsmani ditulis wasal dengan ditulis Nah, karena kalau ditulis masal kan banyak peluang untuk kiroah yang berjawab. Makanya sama lihat nanti di Quran Quran kamu tulis bahwa wow jin langsung berganda tanpa dikasih nabro, dikasih gigi itu namanya apa? Lalu memang butuh keahlian khusus. Jadi kalau suwon, pokoknya kalau ini mau terang, no, betapa Quran Kiro Asap, itu yang paling mungkin kalau Quran ditulis pakai waktu nopo, tapi yang penting sama dapat jangan anti selain protokol semua. Karena banyak juga ulama yang berpendapat asal kiroa anda sudah asing misalnya berarti boleh nulis apa? Kodal pakai wawu alif di sini benar. Tapi kalau ingin kiroa yang lain misalnya nulisnya harus ini asli wawu sin. Dan memang nyata di bahasa Arab bisa ital, bisa nopo? Misalnya bahasa Sabrum ayurum didarikan. Jadi penting kalau datang tetap. Rasul itu memang khas. Misalnya ikrok bismi robbika. Ikrok bismi robbika itu saja gini. Bismi Masih pakai alif. Bismi pakai alif. Tapi kalau bismillah sama alif. Padahal sama-sama aslinya Itu Ya sudah itu nama dolinya ada Artinya alif itu sering dibuat karena istitor. Kenapa saling dibuang? Ya karena bismillah sama ditulis alif ya kan terbaca. Sampai terbaca kan istirok, istirok tiga. Artinya alifnya agak terus. Cuma dalam mikro nggak terbaca ditulis. Kalau dalam bismillah ya nggak terbaca ya nggak ditulis. Artinya secara logika ya sama-sama masuk. Wong ditulis ora kuwoso. Paham ya? Lah biasanya polanya Rasulullah Mani gitu. Misalnya gini lagi, contoh. Nah ini contoh saja biar kalian tahu. Kalau masih lawi, bacanya kan da'a, biar ya, mudahnya apa? Ya duhu, ya da'a apa? Ya duhu, misalnya maka yamku. Tapi di Rasul ini di Rasul Kusmani itu kalau wasol, nulisnya gini, tanpa wawu. Wayadul in, wayadul in tahu bisari, doa itu bihaya. Tulisannya tanpa nomor. Wow. Padahal tidak ada huruf jadi, tidak ada huruf apa? Karena apa? Iktifahan di doma, wawu dibuang karena sudah cukup dengan Toh andekan ada wawu pun tidak terbaca panjang karena wasol. Wayadul inna. Paham ya? Sehingga sahabat tulisnya nggak usah pakai wawu karena ala murah wasli karena dibaca langsung. Asumsinya Andai kan ada wawu pun nggak terbaca panjang. Terus dibaca apa? pun insan. Itu juga di maka yang ku. Wayang pu wawul batila wayuhikul hakko. Di kalimat ini kan tulisannya di Quran kan namun apa? Wayang ku, Namun apa? Wawu. Padahal harusnya ono wawu lang apa? Tadi. Nah, biasanya rasul-rasul mana itu rasul-rasul yang kalau standar wasol itu menurut huruf lam di ibu Kalimatnya yang dibuat termasuk dengan surat Fajr wal fajr wal layali asyar wa syaf'i wal wadar wal layli idha ya. Mestinya kan bacanya wal layli idha ya Apa? Idha yasri. Terus ya ini apa? Dibuat dengan munasabah. Makanya di Quran misalnya yasri sih. Karena munasabah sama wal fajr wal layali asyar wa wal makar wal laili idza. Eh. Nah, pentingnya mengetahui kalau kalau asal usulnya dia adalah memastikan makna. Kalau sampai ngira asal usulnya nggak ada ya, nanti sampai nganggep balungan kalimah ya, tim nah, padahal salah. Ya ini huruf jaizah. Yang benar balungan kalimah adalah taro jatri Dengan demikian maknanya tidak yasri nalikani rumahku kolai. Tapi sekali balungan main yakin roh kan maknanya gampang, karena maknanya taruh ya, namun, Ya, jadi kepastian orang tahu Rasul mali itu nanti maknanya itu masalahnya pasal sekali salah rumuskan maknanya apa? Jadi dibutuhkan keahlian Rasulullah suwun kita menipu takapan dua besar tapi jelas dengan final ini supaya familiar dengan tulisan-tulisan apa? Al-Quran. pulau itu mau jenengan buatan janggal atau jangan sampai iman terus tapi iman yang maksa apa enggak kan ya repot wae ya, tak tumun iman yang ora pati maksa. Lho ya setelah tadi misalnya sama gak ngalim lah setelah tahu kan Pak ala kan jelas Pak Alif lah Soal Pak Ilon berarti Alif tahu. Nah, ada tambah kadang-kadang buat apa? kok Paling gak kan terus tahu. Mungkin apa? Tambah kadang-kadang buat ya. Ya apa? Saya dari sekolah ini buatan jadi bola ini, pokoknya masalah sama ini ulama sih. Tapi biasanya pun akan mustahab. Itu rata-rata ulama ikuti rata nopo. Tapi tenggelungan kalimat arata. Adalah Hamzah itu biasanya bahasa disukani nabro. Sekali disukani nabro itu ya Hamzah tentang. Sekali bahasa itu netral. Apa? Misalnya netral. Wakaf malaha ya Apa? Ini dulu. Ulama ada oleh itu. Wakaf malah apa? Kamulisannya wakaf. Falahan Zakaria. Karena kita ikuti aset yang sebenarnya Zakaria di berakhir biayaan. Tapi banyak juga ulama yang tambahin dan Jadi kalau boleh Zakaria ya, ya, ditambahin dong. Itu menunjukkan bahwa Hamzah itu tidak ada dalam waktu ini. Tidak ada yang mulai Hamzah, ada yang tidak. Karena bentuk Hamzah diri itu memang baru. Nah, ini disebut awal man Hamzah itu Imam Toleh, gurunya Imam Toleh. Yang pertama kali menggambarkan dipakai Rasulullah ini Imam Sinten Sebelum itu ada itu tidak ada, dibaca tapi tidak. Tidak ada, karena semua ulama dulu mengenalnya itu ya Omar unik. Hamzah itu lasuro salah ya, jadi mengaji Rasulullah Mari paling akhir Hamzah. Hamzah itu lasuro salah. Buktinya nyata tadi sama tak? Hamzah itu era konsisten, sama itu amanah. Amanah, gitu iya kan? minum. Hamzah kan pakai apa? Wawu, berarti Hamzah pertama pakai alif, Hamzah kedua pakai wawu. Sekarang mestinya kan akmana yukminu itmana, no? Itmana. Tapi terus di ditakdir, digampangkan jadi apa? Imana. Tapi itu ada juga kira yang tadi ini juga amanah, yuminu. Sama seperti amanah, aman. Itu menunjukkan harga itu tidak ada. Sekali yang baca yuminu kan berarti tanpa. Tapi harga Yang baca imanan tanpa harga. Makanya seperti di juz 26 misalnya. itu nih Sekali kamu apa mawar, bacanya nih apa itu nih itu nih Berarti Hamzahnya hilang kan? Nah itu menunjukkan harga itu tidak ada. Buktinya bisa nopo. Hilang. Misalnya, wamin rumah dan liwara wala ini Bacanya masih ada Wamin rumah yakul zali. Sekali kamu apa? Izali. Wah, ini kasih roh ini sistem likur dari itu nih Sekali wakaf Itu itu Berarti penulisan Hamzah kan tidak mengikat kan? Buktinya kalau dia wasol, Hamzahnya apa? Iya Dibaca apa? Itu. Dibaca apa? Itu. Lalu tapi itu pembentukan Hamzah sini itu sudah baru. Artinya di waktu di zaman Siti ya hanya ada ya, waru, mem. Terus waru ini ada yang bilang tetap ada satu kilo ayat itu. Berarti kita ini innama ibnu ayatnya. Tapi ada yang baca yumi. Soalnya sampai orang ahli bilang mungkin ngerti, mungkin tanggal. Nah, sampai kudu tahu bahasa Arab atau tidak. Oke, betul-betul, kalau bangsa yang konsisten. Ya, contoh gampang ya, itu kalau dihitungkan wajah apala kan harusnya akmana. apa? Akmana. Konsistennya kan berarti yuk. Yuk minum. Benar. Kan lucu kan. Ketika yuk minum tidak diiklal. Kita kalau baca kan tetap yuk. Yuk minum. Di sama yuk minum di area sinar. Tapi kalau aman ada ada baca aman. Atau Kalau Dari lagi ladina aman. Berarti madinya diiklal. Mundurnya tidak dihelal, masdarnya dihelal lagi. Imana kan dibaca apa? Imana. Itu menunjukkan bahasa Arab tidak konsisten. Mati dihelal, mudorek tidak, masdar dihelal lagi. Ya? ya itu kan gitu, pokoknya gitu. Akhirnya ya itu tadi. Bagi yang baca yang Yumino berarti ngelal terus kan? Bagi yang baca yang Yumino kan? Ngelal terus kan? Mandinya yang kena, Wudhunya kena, imannya kena. Jadi contoh gampang Hamzah ini jadi wow, misalnya sama wasi itu. Tapi kalau kita baca langsung, Kul ara'aitum ma tad'una min dunilai aruni ma dzalakum lan ardi ambalun pun sama wasi itu. Tapi kalau langsung sama wasi itu kan lucu ya satu huruf kalau wasol dibaca Hamzah, eh kalau wasol dibaca Hamzah, kalau wakok itu eh, tidak dibaca apa? Baca ya? Paham ya? Berarti kalau gitu zaman masjid ini hanya gini cok Hanya nasro gini cok Di teman Yang sedang mocok itu ini dikasih gini. Yang sedang mocok ya ya dikasih itu. Dan berhubung dengan aneh satu, dulu yang ngerang ngomongin awal kau ini kau, awal kau. Lah ini orang paham mungkin jadi ini ngomong. Tapi sama nak bantu dan paham. Kalau dia kecil bilang bapak ya anak mana mau apa? Itu tua-tua nggak ada paham pulau sih Pak. Satu intinya tulisan ini tidak mengikat. Yang tadi kita alat itu ini kan ditulis gini. Tapi nyatanya ketika kita tidak ini tuh ini pakai nomor. Ya. Paham? Kemudian sama sekarang tahu Hamzah eh, yang bentuk ini itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makronya. Nomor? Makro. Makanya kalau dimuncul anak bro, anak bro itu suratul Hamzah, imma suratul ya, Wa imma suratul wawi, wa imma suratul ah. Ya, dalam sebuah cetak semantan, mulai silangin dewe, nak raparan dari sekali-sekali dewe. Biasanya santri arah paham ditinggal. Tapi lewat penjelasan ini, kalau berharap mau sampean pun jagal. Kenapa tulisan Quran beda dengan tulisan Allah? Naku, naku. Makanya di kabel saya itu, Al-Qa'id al-Mujadah. Bahwa Naku Sorot itu sudah koreja yang diperbarui. Sampai harus tahu yang ngarang nakul itu wong Spanyol, Real Madrid, Barcelona. Lo apa ini. Ibnu Malik itu orang Andalusia, orang Real Madrid, orang Spanyol. Artinya dia menaklukkan itu dengan standar orang aja. Sehingga dia nakunya itu standar. Beda dengan nakunya orang Arab asli itu biasa tajir, biasa apa? Tajir. Makanya di luar, ini rumah orang nanti. Silubat itu biasa orang Arab sendiri bilang meninjil. Min aina kita itu kalau orang Arab bilang apa? Meninjil. Tapi naku kita ada tiga karena kita orang ajar. Tetap min aina kita. Kalau nanti mangan dari orang Arab, itu gampang waras karena kita orang Inggris. Ini udah ini jangan Wong tak mau nopo waras, boleh takok tidak nuk. Sama kata pi aina tidak nuk. Kawan tengah mending mana kok Mereka orang Arab bilang pen. Ya sama seperti kita baca dia dengan kode pelakar mungkin. Tapi ulama Arab biasa ya kode pelakar, jadi kita ini terbiasa dengan psikologi naku orang ajar. Karena naku kita mengikuti ilmu. Makanya ulama itu mudah dipahami karena dia menerangkan naku dengan psikologi orang apa? Ini Umar itu apa-apa, tidak parah. Nah, Umar itu gampang. Kalau nak punya orang Arab lebih sulit karena itu tadi. Ya enggak pakai raiso dengan parah. Ya contoh gampang misalnya tadi. Ini bukti bahwa akhirnya ini kemarin ya tunduk sama riwayat, tunduk ya sama riwayat. Maka atuhu Mudda atuhu untuk Ya, mudda atuhu untuk Tapi, terus dilihat lagi mudah asur untuk pokoknya kalau orang jalur dipatahi semua orang beli hati tapi jadi orang semua tahu ini ini orang hasil kok kena enak kok mudah tapi itu nabi juga duduk riwayat duduknya begini saya kan benar ngerti lah guru sampean itu jodohan di guru ngalir dan roh Nah itu bukan urusan sombong, teman tahu bahwa ilmu itu butuh butuh ahlinya. Sama nak cerita nih, dalam riwayat Ya sekarang riwayat untuk jazum dan syukur jadi. Itu mau tak mau ikut riwayat boleh Islam dan boleh tidak. Misalnya gini, orang Arab kalau bilang lam yamuda, kadang bilang lam yamud. Kadang orang Arab sendiri bilang unjuk, bukan bilang mun. Lucu lah. Orang Arab nggak pernah bilang ada madada, mesti bilang madda. Tapi untuk jazum kadang bilang lam yamuda, kadang bilang lam yamud. Kadang bilang untuk, kadang bilang itu menunjukkan bahwa berada itu riwayat, bukan bisa dilihat Quran juga gitu, pakai riwayat. Misalnya gini ya, di Quran itu ya di Quran Karena nggak kalau bayar lima Ibnu Malik itu hanya pakai riwayat, misalnya maka halal rumah halal kau wasit jasmin wasit bilzat minta takdirun wafat tuhatul kita asyubil duzim waktu lima kedomo erkan di alum kita lagi kalau orang Arab bilang tadi maka asyur semuanya pada itu tak bilang maka tapi kalau yang lucu asyur ya yang lucu masih tapi kalau sudah Islam lam yang lucu atau lam yang muda untuk asal muda dan itu Quran pakai semua Misalnya punya ayat, ya ayuhan ladina amanu mayar tadkan minggu. Itu Itu mayar tadkan. Tapi kalau ayat, dua mayar tadkan minggu. Jadi mayar tadkan, tapi ada ayat. Dua mayar minggu. Jadi yang tadkan itu itu menunjuk, no? Ada ayat lagi misalnya, Manda yang dulu Allah yang surah Allah di dunia wal akhirat, fal yang duk. Fal itu Bukan Mungkin karyamu. Orang yang mau hafal Quran sering hidup Semua luwet yang ada di Arab itu pernah dipraktekkan Quran. Termasuk luwet Islam dan tafsir Ya gue lah harus uji apa. Itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa aku itu tidak berjalan, yang berjalan riwayat. Wong sama-sama di ilmu dore, ada yang baca lamnya kita, ada yang baca lamnya Kenapa? Ya memang orang Arab kadang ngomong yang muda, kadang yang betul. Karena lugat itu riwayat. Lugat itu apa? Makanya orang asing lagi cerita kembali. Imam aku hari baru kerja-kerja di ulama. Tangan kerja di temen Yasmo. Temen ngomong. Dia itu kok orang yang mau hukum gara-gara dinya guru ini. Ya apa Hanifah dan lain lalu apa. Kalau pun jangan ya gila pun. Karena kol pun, ya gila pun. Mengapa? lapa dia bodoh tapi dapain. Yo mata ini nomor loro apa di sini nomor. Masih orang Islam bisa paling gede kan mata ini nomor loro apa. Yang wata tempur tak sepuluh. Juga sirik kan, sirik kan nomor sirik berarti kan orang Islam bukan sirik juga nomor. Eh, Islam itu kok elek. Dosa yang sama yang gede mata ini uang nomor loro di nomor. Lah sirik, lah sirik kok rasukan ya kan. Ada pasti ada kakak Islam. Lu kira kan? Kau ini baca kalau yang orang Islam ada gitu ya mana di gua. Nomor dua. Terus kita apa itu bisa Jakarta sih. Laukul pun dunia, lima dari tapak di syaradat ilkoti di Rasulun, wabi zina berarti juga. Wong dosanya kan gede mata ini, kena apa yang mata ini mau butuh kecil loro, tadi lo kesini, apa, kudunya nak dosi juga kan kesini, dua, misalnya nak gila bapak yang mata ini walu, aku kan kedua gitu dia akhirnya sebuah alim alam itu baru kaya orang niat no baru kaya orang jadi sama mereka sebuah yang tenung alim itu tenung ya orang itu di pada orang misalnya ambil uang mana kuan kuan yang mana dia rukun yang muncul mungkin pada ratus kita tadi berbeda mereka orang itu apa orang itu apa tidak terbilang orang orang nak tidak ini Oh, ini juga itu orang sombong tidak tersinggung ya, kalau orang kan lain ya, perilaku, paham ya? Umumnya orang orang senang untuk orang untuk tapi senang untuk dari untuk untuk Ya orang cara pandang beda, cara pandang apa? ada masalah aku itu aku itu riwayat dia golongan darani al-warik al-mudasa. Kaidah yang diperbarui. Tapi kalau yang sesuai waktu Utsmani itu riwayat tadi. Karena berdasar syiarnya orang Arab. Arab. Mereka dibisanin Arabiyun. Jadi kalau sukuan lewat ngaji ini, meskipun sekilas, tambah namun janggal karena waktu Utsmani. Di sini pun nah, yang asli sesuai dialek awam. Nah, anak dulu mau mesti yang Spanyol. Jadi standarnya pun mau ngomong Adam itu apa? Pun mau ngomong Adam itu Pokoknya bahasa Arab pasaran, mung sito yo ya, langsung ngulurun nopo. Nah, bahasa Arab pasaran lah. Nang kita angka, wong itu lanti, wong loro antuma, nah wong Bahasa Arab suki antum ya. <laughs> Umroh nanti tengah Arab itu pas umroh bahasa Arab belum Arab Arab itu. Mau nak beli kiri kiri ya dasar ya, dasar pak cuma. Ya, Dan sering dialog ulama-ulama Arab. Mau ada cerita, sing rusak bahasa Arab India pak, biasa biasa jadi ya Jawa orang orang Indonesia tapi tapi Arab jadi itu Arab Arab ya saro saro si anak jadi orang jadi kita pada jatuh di tangan antara itu biro. Taruh-taruh itu aku iya. lah. Ala ya. ala si anak yang atasnya enggak. Eh kacau kan? Jadi jatuh nantang. Taruh-taruh ala ala si. Padahal sini kan dia juga ala ala si. Tapi dia kan bahasa Arab itu menurut. Ngomong Arabnya apa itu? Pak Afik bahasa ada mau Arab itu korban. Mereka Arab itu rasanya ya gampang. mau. Arab itu orang boleh kata-kata. Wong Melayu gak Arab ya Tahir. Nak melaku lebar terbina tawadan sesuai bin wakar projijen Berhubung melaku lebar terjadi saya bandar-bandar. Sudah cara pemon itu. kok. Saya. Kalau itu mana tinggi. Ada cara pemon Bahasa kacau, itu motor menerbang, motor pun pesawat. Padahal zaman mana ya, kan ada bisa Mana? Ya Mereka itu itu banget jaman. kan orang orang Dari ya orang tak biasa mau. Ya, tahu. Kasus paspor kata rasa nopo risalah itu saja bisa. Risalah itu surat saja bisa melewati mereka macet mana ya? Melewati. Yang surat paspor surat cinta negara. Terus kata rasa risalah itu saja. Jadi kata ya, Yuk biasa. Misalnya masjid itu digorong. Jujur dari arah ini. Namun ini tidak bosan bersolat tapi kalau mau ada pulau sampai itu tetap ngaji dulu. Tapi pernah buka ngaji dengan bodoh, pengalaman ini dan pengalaman mana mana tambah parah. Perkara ini mengajar bahasa Arab itu orang ambil ilmu ya, setelah jangan lah dikasih bentuk non. Jadi biasa biasa. Ya kalau saya rotun, mobil saya adalah sayurun, sayurun, sayur, sayurun, sayurun. Ya menurut saya. Angin itu kan bersenang, ini jadi rasa untuk menualam. Tapi dua tangan yang berbeda sesuatu suwun paling gak maka dari dengan Quran itu tekno boten janggal ketika penulisan Quran jenengan di penulisan nahu itu pulau saya karena al-qaid al-qaid Cuma biasanya pun wae mudasar itu tunduk sama rokok musmani yang populer. Makanya di beberapa jadwal itu ada wae mudasar yang masih sama persis dengan rokok Usmani. Saya bismillah. Bismillah itu orang pernah juga nyanyi udah alim jin. Tapi nanti udah kadung populer sama rokok alim. Maka ini duduk, udah kadung kalah rokok. Kalah rokok populer. Di kurang sering antara kalian yang Arab. Makanya kalau sekarang yang kok kami kan ya Masih kami jadi wow masuk akan di jalan yang jalan ya Akan kok di kan apa kita ya, jalan ya jalan ya, jalan ya, jalan sampai kita Itu Tapi nah, ini Syariat itu maknanya aturan yang lurus. dan Arab jalan kita. Betul. Karena ada dalam buku-bukuan, sarek nomor siapa sih jalan raya nomor. Jadi sarek ada nomor karo ibu di jalan. Mulanya, ya nggak penting. Mulanya kalau sering itu, saya Arab itu mau di terjemah itu sakral. Kecuali Quran di hadis, itu nggak bahasa Ini kalau gak ada cerita film sama ini, misalnya nawang nekat nama namun ini lah. Usia juga alama amaro kamu ini menyimpan di atau Allah terhim angkat juga wajah wajah juga. Orang jalan orang kita kawin, orang nak tempat dia ya, terus, nak tempat penghantar. Berhubung di terbata arah, kan Kami cinta di ma'ruf, nak tempat dia ya, terus. Apa sering membisa apa tempat. Dalam buku Jum'at itu diamini. Dan dalam fikir Jum'at, urung-urung Ya tapi kan, ya sebenarnya. juga alama amara wawati ini, simpati bima'ruf wa ini. Eh, bahasa Jum'at, kita tahu yang langsung nak tepat. Terus dia arah tepat. Ya, alam parah. Ayo, ngakoni ambil. Ya, kita Jum'at. Oh, bodoh-bodoh tenan lho lho. Ora. Mana iki setara mawon. Jadi kalau suwon dan jenengan nasor dari Hamzah itu tidak termasuk paket rotong Usmani karena Hamzah itu guru paling misteri. Bahkan sakitannya dia wahu, kadang sakitnya dia ya itu paling aneh. Ulama Rasul paling aneh itu tentang apa? Sebab itu Hamzah kok Ibrahim misalnya Wamin rumah yakuru zali wala ini. Jadi kalau wator, kalau wator, wa minhum mayyakulu mayyakul idari. Fahim? Kami tidak tahu pula Allah itu masuk Allah min dunilai aku lima dan kolakum nafsi bisa syirkun di dunia. Tapi kalau langsung fistamawati, intinya kan satu dulu, kadang dibaca rendah, kadang dibaca. Ya. Karena nabrohnya muhtamil jilanda juga muhtamil Mungkin cukup tak mentes, bahwa kita dulu sinar simpen. Soalnya sama-sama di anak alim, alim dewi, anak alim, awalnya tanggalin, awalnya kancane-kancane, semuanya itu. Ini bukti mahabbah pulang jenengan Al-Quran dengan menguasai penuh. Diwai sejarah yang muskab, dia berkata, tapi kan aku penuh. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Toha Makiyatun Ni'atun wa Khomsun wa Salasuna Ayat wa Arba'una wasnatan Surah Toha niku santus lan lima wa Salasuna Ayat. Ini santus tahun pulang lima ayat. Awa arba'una utawa ya patang puluh awas natan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha Akwal ahlamu dibunuh di iki dal. Kute akwal dateng gue kirso dibunuh di iklan terkada. Akwal tidak bisa dalam mukon-mukon untuk. Mahan jalan orang rola itu nari kaya Al-Quran yang Qur'an. Mat aku ran Quran yang gue litas ko supaya besi jiloko siro. Litas supaya besi jiloko siro. Maknanya litas apa supaya jadi kangenan siro bimasan mertoro saat akan lakoni siro Muhammad. Sejak nujuli ini, saat Quran. Mintu li kiamita sangking darah yang ngadep siro di sholat ilahi ingin sholat demi. Eh kopi tegesi ingin ngakno siro anak kita sang awak Inilah siro. Illa tasirotan, kecuali Quran tak turono bermiling mo. Lakin anjara tetapi ini yang tentu yang Quran tak sirotan turono miling di iklan Quran iman maring Yang Yaksa kang khawatir yang kau bukan khawatir sokoman, opo lain Allah Ta'ala. Tanjilan kelan di Corona Berber melati biji di lati ile anak biji kamar kepala kemarin tanjilan. Iman tani minta sekolah kau kan gawe sobat dan alam tuh ibu sama lah silan biro ke langit kan lah ingkang dua. Lama tulai jam ya kaku bro kuber. alam absis tawa. Ar-Rahmanu te Allah sing Rahman itu alam absis ngatasi hingga tanah. Wawal te aras lugat ing dalam lugat itu sarirul maliki. Iku apa jenengnya? tanahnya rakyat istawa iku nguasai sapa wa istiwaan lan kekuasaan yang tukang patut sapa istiwa di dalam allah lalu tetap dadi Allah mau te apa iki sama lati yang bulan pira-pira langit ramalan apa iki lati kan dalam bumi Wamanan perkara bina umatang antara di sama warna alat lan lama perupa di sang pira-pira makhluk Wamanan perkara tata karoka ono ing sore tanah liat sing pomisor Wa kaya antara aturo gunasi utama yang lihat sing misopor Wan muradu ala rojuna libro rojumi atap ingkang itu ya dari anda taruh di anda kali kepak tahu ono ini sore taruh. Wain kacer lamun apa banter no siro bilkali lan pengucapan di itu dan undal mikir au doa endo doa. Pengor nomor jawa taala golim dan semuki ahli jadi saking banter no di iklan mikir. Saya lupa tak dengar wa taala ya alam besok toko wa akhir roh yang omongan rahasia wa apa langsung gue rahasia. Ibu saking wong. Ela eh, kerja perkara hadatat engkang bisi iki engkang apa anakku kredisi ya, ati. Wa malan perkara perkara kan berjit apa mas. Walam mukhati selan orang ngomong nopo nafsu di Islam mas. Para saja mongko dengan yang lebih rolas maka ngawasi ini siro dicari kelawan Ini kalau ada anak dari Fadilah Sulat Sulat, kalau mau angkat kasih Allah sejarahnya dalam langit bumi, niku sampun maos surat surat kalian ya. Terus rata-rata lama termasuk fadilah surat yang kita maminda semua riwayat-riwayat hasanah itu surat kalian apa? Terus hal yang menjadi imam prinsip beda dengan ulama lain ya kan? Umumnya ulama itu berani memastikan surat itu artinya ya Muhammad. Tapi waktu itu karena konsisten pada kaidah bahwa awal suwar itu nggak ada yang tahu, sehingga beliau ketika sholat di sini tetap bilang Allah alamu biwurodi. Tapi itu tidak menikah. Saya pastikan itu tidak menikah Karena khusus sholat dan yakin, hampir semua ulama yakin maknanya ya Muhammad. Apalagi secara istimali, secara penggunaan kita pakai itu. Misalnya sholat Allah, salamullah, ala surat, Rasulillah, sholat Allah, Salam wa ala yasin habibillah. Itu menunjukkan bahwa yasin ya Muhammad. Toha ya ya Muhammad. Itu satu. Nomor dua, cara siapul kalam itu ya jelas ya Muhammad. Misalnya Toha, eh ya Muhammad. Ma anjalna. aleka, aku orang nurono yang kue. Aleka kan rujuknya. Ya Muhammad kan, berarti Toha. Ya Muhammad. Sama dengan Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Terus inna Muhammad laminar Terus kalau dalam hal ini Imam Syuuti tidak kita ikuti. Kita ikuti umumnya ulama, khusus surah sama Yasin itu jelas-jelas maknanya ya ya Muhammad. Karena secara siapul malam urutannya begitu bang ya. Apalagi kita sudah satu pakai ala surah Rasulullah. Sholatullah salamu ala Yasin. Tapi sehari itu dalam mana ya? Sholatullah salamu ala Yasin yang ngatasi Allah di Indonesia. Saya repot. Lho nggih semua salam wa ala salat napa tak wong piambak. Lho kacau. Ya kita tetap di ala Tuhan kalau dia kaji Nabi Muhammad Allah ya. Tapi yang suci ora salah, itu ora salah Tapi nanti cilok Tuhan mangan Tuhan opo. Ya kedua kiai sing ning ya opo lu. Salah, mesti itu ora sepanu kok. Mereka sampean ya, jenak ora nabi yakin mangan Orang kan? Jadi roh bahwa itu digunakan untuk Rasulullah, tapi tetap orang roh Orang roh mana? Itu nama Muhammad kan, wasami wasami dalam di Muhammad kan dia tahu satu mati nopo. Jadi itu binala, akhirnya Muhammad. Betul banyak nopo. Mereka di nabi mungkin lucu, kalau kalau mau satu kori, kalau apa lah katanya. ala tak berguna. Eh, ini Alat tak berguna. payah sibuau an nisab aku. Dan aku. juga aku udah di jenak Muhammad. berkulit di jenak Muhammad. berdoa orang Wah misalnya aku kok nyuruh ya Muhammad. Kan ya? orang sih dipuji. Jadi tidak boleh. Jadi orang yang banyak dipuji, dan itu kewenangan Jadi Jadinya akan marah dong. Wong mulia ya Muhammad kok terusane. Mulane dari ada Nabi. Ala saja pula. Pero ada ada pangeran. Jadi kita dari pangeran. Maksudnya kita ya dari pangeran di anak aku. yang kurang kebingungan nak misalnya aku perkara sedengin. Muhammad. Wong ana romanane kafir kok. Kalau Arab kan kudu Arab kan romanane kafir justru itu kangelan kan ala tak jebunake kaya sirkowo anis sak mano kurai. Mereka penyakit di Allah ketemu di nama. Dia mungkin terpuji. Dia mungkin terpuji. Dia ngajak ibadah Allah maksudnya dia. Mungkin yang terpuji kok. Jadi kalau Jawa itu lagi tonton jadi urip. Yo bingung nopo tenan. Pak urip mati ya. Kan, sing ngomongno yo bingung. Karena jenenge nopo? Jenenge urip. Mulai ya seneng musafa, orang ya repot, seneng musafa, seneng matwol. Aku lagi konser segini masuk, kucingnya nangkang, mas. Maksudnya dia, oh, aku ya, angkat aja, maksudnya pada dia mas. Lagi seneng maksudnya mas, ya tambahan kata mas. Sudah ada musafa, ada yang jepak. Anak tepak yang nyapak, apa, anak tepak ya, pak musafa. Ada di tempat, musafa. Oh, itu jeneng itu jadi kan, maksudnya ya. apa, ya. Ketika kita memang tidak sedang demikian rupa. Allah tak ada guna. Kaifa yasbiku wa usak marwa. Akhirnya umurnya para murah akal. Tadi Nabi Ali Zerah di rumah Halimah Asal. Sahabat itu dua bapak kiri, jenisnya Ibnu Abi Kapsah. Kesilai Nabi kan rumah Nabi. Jadi orang Arab yang gede Nabi, yang undang dia Ibnu Abi Kapsah. Dia anaknya Kapsah. Kodenya Nabi Muhammad kan. Oh. Jadi sampai dulu. Kemudian kasum apa? Eh, jadi mulanya yang dikali-kali Nabi tak hadis sokan. Kalau ada, aku itu dan pengeran mulai di rumah tuh dua jeneng, aman kalau itu itu kalau musuhnya lakukan. Ya Muhammad. Nah, musuh lah kan bukan ini apa? Dalam hal ini Imam Syuuti terlalu hati-hati. Sebenarnya istimewanya ulama kalau surah yasin yang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena cara siapa kalam yang demikian istimewanya juga nawa karena kita bicara dari sholat dua salah semua ala doa, Rasulullah sholat dua salam wa ala yasin Terus nomor kalian yang begini diterangkan mat aku ranurono peran Quran gue supaya gue repot-repot dibaca Mari dengan nanti baca kangelan, kakean untuk diusah terus mau menggoda angkat. Lalu baca itu demi kesel leren. Kata mereka, litas abah di mata alta dan nuzuli pintu liyamika di sholatil. Mas ojo baca kue untuk wahyu terus sholatan ngetuk teman-teman nganti raturu yo. Jadi biasa-biasa wae. Terus lebih mereka Quran turun itu illa tasbirata lumayasa Ini rumah Allah tenang. Ya. Fungsinya Quran turun itu tidak keibadah makhluk. Supaya orang itu menjadi sadar, menjadi dan itu mikirnya yang alim luwe abdul tidak tidak ada makhluk, eh wong kudus tidak. Karena nawarai, caranya juga tidak ada besok kudus ini. Ini rumah orang, kau kata singgung, ngaji kata itu. Kue tanggulah dulu ritualnya agama liyo ritual makdoi ibadah dia. Wah, terus itu aneh. Gue tak belok ritualnya ibadah agama dia aneh banget. Aneh. Mereka tak rasional, yang juga ritual itu. tapi rumpomo agama semua berdebat tentang logika. Engkau nak terus Islam itu benar. Nah itu apa bodoh. Dan dari yang arah oke. Kesunatannya khotib nganggo betul. Pendeta Kudulan kok itu. Kesunatan Kesunatan pakai nak beban atau tongkat. Pendeta nak beban atau tongkat. Kesunatan pakai nak beban atau juga, Pendeta jubah yang memakan moral. Lalu tercer mau Ayo, apa yang tidak nulis? Rapi Yahudi, rapi-rapi Yahudi, aku berdua tak belajar. Itu kan, yang memakan moral. Juga, juga yang berpasan moral, itu bahwa hidup ada abadi sama tidak abadi rasional tapi rasional abadi misalkan begini dengan datanya terus kenapa anda percaya hari akhir hari akhir anda jelas kalau dari akhir tidak jelas itu tidak jelas dari sekarang coba kalau sama datanya kenapa anda muncul kenapa ya pokoknya tahu-tahu wujud saya sendiri tidak pernah ingin wujud pokoknya tahu-tahu Ya sama, akhirat nanti tahu-tahu ya, karena sama-sama ada tahu. nanti ya tahu-tahu. Dia akhirnya sadar, ada alam raya di luar logika dia, di luar kehendak. Makanya baru kayak wong alim, gue Islam sudah ditonton yang barat, yang Eropa, di Bindi, mereka harus adu logika. Islam itu ya itu, tapi nak orang itu wajah, juga kodohnya kalau enggak, Kodoh, tidak tuh yang nyimbar, kodoh. Anu karena pulau termasuk wong alim yang fanatik ilmu, karena yang itu dan akal itu sulfalillah itu jatuh. Lalu Firman paling ampun-ampun nangan lebih akal, itu nangan di itu kan kodoh. Gaya-gayanya sama. Yang tinggal pendeta ngomong ya hati-hati, kodoh dia tidak ngomong. Etika ini pendeta oleh bisa, orang ngomong kasar, kodoh etika ini jadi oleh ya bisa, oleh sunan bodoh, jika ini kiai tidak oleh bingkong. Tapi harus adu akal. Rasional mana konsep Tuhan satu dengan konsep Tuhan berikutnya. Itu sudah penjelasan dan kesalahan. Ya di sini ini Quran diturun orang ritual faktor, orang ritual makhluk, tapi gue berpikir tentang terotal lima ya. Mulanya ibadah wong alim sing mikir, gue ya, abdul ibadah bodoh, tidak karena pemikiran wong alim sing ngarepe Islam ditompo ila yaumil kiamat. Lalu masuk. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling mudah. Suatu saat Nabi Isa Maryam itu dikaya. Maryam, lu perawan suci loh, dia anak kamu berasal. Itu terus pilih. Pertama yang tanya itu dia masuk akal. Maryam, nah ono biji-bijian tumbuh, lu mesti orang sing nganjur tau orang. Ya mesti ono. Ya berarti kalau ono sing nanti dia jarak berarti ono sing. Termasuk mereka kok ngene. Lah nek iki rumah pertama sing ngumpuli sapa? Ya ora ono asli. Jadi logikanya terus terganggu. Terus Quran bakat ketika wong rame-rame nganggep mukhal anak tanpa bapak, malah sing belon itu Quran. Nah anak tanpa bapak mukhal berarti wujudnya agam anak mukhal. Malah tanpa bapak tanpa mbok. Kun inna masalah Isa yang woi rahmatan. tadi. Karena ngono yang mencetak perawan Buddha Maria itu malah orang Islam malah nyucekno tenangan. Mergo yang belum mungkin anak tanpa bapak malah orang Kalau kita anak Isa mokal berarti Adam luwe mokal. Kalau tanpa bapak tanpa Berarti ini ada teknologika kemungkinan anak kamu bapak itu logika keibadah. Logika, itu walau ibadah. Ya akal. Nah, sebab itu bukan nanti ketika turun Quran ini urusan tidak kehati-hatian, tapi urusan akal tidak ada wong tak. Tadi diterangkan, mana sampai di baca wakai sering juntung, mau makok lagi dua bulan itu dua pas, mana di semua minggu sering aturan beneran mana. Ibu tuh ya pas, tuh ibu tuh ya pas kan. Ya itu tadi karena akal sing ngerti. Misalnya contoh gampang ya, ini contoh malik, ini contoh Wong nak berapi, mesti rata-rata wong suami istri kan hubungan intim. Ya rata-rata hubungan apa? Iku nak pegatan, iku idai kan tolong sesuci. Tolong sesuci itu tidak mau tolong khas, kadang rong Mereka yang berhubung itu, eh, itu kalau kepastian tidak. Berarti namun setting bindu, kita orang tinggalan yang telu, kan untuk salah satu guru, nanti pilih ditolong sesuci, masih tolong apa? Intinya nak usah tinggi dulu kalau yang dulu itu berarti sangat hamil. Wong kasih tahu ya hamil menggunakan tinggi. Orang ngomong Islam itu rasional dan orang istilah itu ansar. Nah kalau kita mani bujuk pertama, kok bujuk kedua ngumpuli kan orang anakku. Itu bisa itu mani tinggi. Dengan adanya kita kan orang kepastian terbu. Maka berkat kan berarti dia mani tinggi sejelas-jelas Kira-kira ulama yang paham ini itu kan terus tambah kaku dengan Islam. Betapa aturan kita itu rasio. Ya jadi kita yang ritual. Kata, mari tanggal ini kalian keliru, mari pas tanggal kami ini udah anut baiki. Kacau-kacau kan. Lalu resiko ritual itu itu memang bersongong itu terus. Justru kan nggak bagai Islam. Paham ya? Tapi Islam dalam bahasa tidak gitu. Kalau ada ekspektasi, kalau tidak diungkir, tahu sih nopo supaya rahimnya ada kepastian dan tercampur oleh mani suami sebelum itu terus kita bangga untuk bujuk berdua yakin nah ini gue diharapkan ya, hasil produksi terkini paham ya maka yang terdulu yang terdahulu sudah terputus oleh nafsu ya kira-kira kita bangga lagi dengan aturan kita ya, karena itu kok tiap gawe aturan itu rasio tapi nak kok Islam bukan itu apa Itu kualiti baik dari terus kini jembang wah terus. Nah ada tempat jembang percaya tempat jembang. Bahkan di yang pintu kang ijazai jembar sendiri, orang jembar. Paham, jadi ini jelas ya, atas Quran di Burono itu orang kok lintas apa di mata al kabar dan nuzuli, tapi nama jelas atas kirotal lima ya. Dan jangan sampai lebih Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Apa di awal la ilaha illallah mengira wujud mujud illa kecuali Allah. Lalu tetap ke Allah karatan alas wa utai biro asman nakan ambil. Enis aku sudah saya songo wasis unalan sangang Ini sangang pulau songo. Ya mau terhapis bahwa nanti ngapal sangang suatu apa lo diri. Biasanya apal, tapi niatnya apa gini mau lu sing nambahi iman, nambahi pencerahan, orang apa dudukun. Malah Rasul silat asmarul husna malah kacau menang malah usah diurang. Perguruan benda silat asmarul. Ayah. Waduh oleh pas tenang. Iya, Rasul saya gue juga gue malah dia tidak benda namun. Ya, tapi Mana berkecil ini tidak akan nyate tentang pangeran. Terus berdukung salah coro. Eh, ya, tapi sampean ampun sing itu rasa layak ini ora atau tapi gue nemu kerja nopo lo bisa yang dipandang lo tuh itu sisi terus nah di dalam lagi itu jalan ini pak wah rawan ini orang itu pak kacau atau bisa di gue nemu atau itu saya yang terjadi terus pulau suwon nak moco juga wajah nak moco kita kita rawat kecuali sitok sing gak duwe pakanan. Iku ono keliru dosa. Misalnya kita kenal padahal neten, misalnya al-mu'is, misalkan al-mu'is, al al Karena urusan yang kembaran itu benar. Allah la ilaha illa wa hayyul qayyum ar-rahman rahim ar-rahman rahim al-malikul kudus salam kemudian wa ilmul afiq ya baru menakap al-khalikul baru musawwir wa farah harul wa nasrul zakul fathahul alimul qafidul basit nah ini mulai nama al-khafidul rofek al-mu'izul dan kamu minum tapi orang kembarannya kan kamu. Nah itu pokoknya ada yang kembar. Itu juga ada juga ada kita lah, Cari ya Rofi, ya ya Mufid, ya mungkin ya mungkin ya Rofi, ya Rofi. jadi ada ulama-ulama, nak berwajah kita ukur dari musuh. Karena kan ini, ya Rofi, ya dengan ngantar berkata itu, ya Rofi, sing mendekat berkata itu, wong kira tak punya, mesti pikiran kan. Ya berarti pinjam rezeki terus ya apa yang nyempurna rezeki ini, pusokku yang wiju dan sing angkat jadatku yang wiju sing nyinakno musuhku padahal kita wae yang itu sing tak musuhku yang wiju sing nyinakno aku kan ya itu lain kan kita wae cara Allah mutom luwih apik misalnya musom dia musuh kowe sholat hajat gusti pun urusan musuh kowe kalau pasangan jenengan Iku terserah jenengan. Jadi kowe malah ada pengiran mesti wong itu. Jadi pengiran doa aku sing arep mati an malah kerja aku. Jadi tentang yang bisa kalau terus kapan-kapan ini. Cuma ini kalau suka nih muka kima, kalau ini untuk ilmu anyar. yang tentang surat Toha. Ya. Suatu saat ada seorang mubalik, seorang alim, sama yang alim. ikut sanggeng mentang-mentang kena etika nih nabi kulit kata walau karena no, katakan kebenaran meskipun itu menyinggung, meskipun itu pahit. jadi baru kayak surat Tuhan juga. Dia datang ke Harun Rosid, datang ke Harun Cerita ini saya dapatkan dari kitab Habib Jenkin Jumit karangan Salman dan Cisawi. Dia datang. Saking dia pedenya karena hati orang itu boleh kasar. Dia bilang sama Harun Rasid ini, ya Khalifah, kamu harus siap-siap sabar karena saya akan nasihati kamu secara keras. Aku lintulah kalau kau lah, aku nasihati kok terlalu vulgar, terlalu keras. Ya Harun Rasid ini, ya eh, balik pintu, menang. Saya nampor rapat al salaman dua khairu minka ilaman dua syarun minni. Ini pulau kagum tenan juga dari Rasul. ta'ala ini sampai tak warai cara yang maha di Quran. Saya nampor ta'ala kot al salaman dua khairu minka wa ilah syarun Ilaman dua syarun minni. Awal mutus wong sing luwe akeh timbang kuwe. Maring wong sing luwe akeh timbang. Iku wae tetep nganggo etika fakulalan kaulalan dan Allah mutus Nabi Musa. Nabi Musa sampai mubalak mau sampai ini. Nabi Musa. Saya lele dari proses di Fir'aun lagi. Elek nopo? Iku wae Nabi Musa tetap konsopan sampai Taular lain. Tetap nak ngomong sing am. Kurang wonder rumah ini. Betapa Quran itu luar biasa. Salah ada yang mau kata. Nabi Musa di ada kejadian ini kan saya bilang, kadang mau sok suci, mau ngomong sih pekerja kesinggung ini barang Karena ada ya? temu saya itu yang mau jual di bang gue, diusut welek di bang aku, itu wae tetap kan. Tak ingat buah ta'ala, arsalaman dua khairum minka, ilaman dua sarum ini. Jadi kamane muta yang luwe asik di bang gue, dikongkon ning wong sing luwe elek di bang aku. Iku tetap kon sopan kok ora apa-apa sampe aku. Jadi. Ya. Terus mengawali itu. Akhirnya si kiai nyom, yang pun jubli kalian jeneng ngasih kan, pulau. <laughs> Apa kadari kok kalah ngalun. Ya, jubli kalian jeneng ngambil kan, ngomong bang apa? Tidak itu, tidak walau tak amuran. Mulai. Kan. Nah, itu, jadi kalau ada Quran itu proporsinya. Gitu. Jadi kalau nggak ada kalah alami ya Tapi setelah dipahami ada filosofi betapa jahatnya Fir'aun, betapa itu hormatnya Ewa teman tetap ada etika, Fakula lahu kawalan. Kok kowe nak ketemu Fir'aun ngomong sing Mereka ini sing sok suci sok bener lah nasihati kabar gue ini. Fa'inna Allah Ta'ala kot assalaman dua khairum minka ilaman dua syarum minka. Lele Rasul jadi Islam. Tak Fir'aun tak terima kafir. Aku pengeran Aku takut. Aku nama. Aku pengeran. Iku wae cek Nabi Musa bintus Pak Kura lalu kau lalu